Dan makna la tujawizu hanajirohum akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas dalam sarahnya berikut ini. Lihat halaman 431, ma makna la tujawizu hanajirohum. Jawabnya beliau la yukbal yakni ma yartafi'ilallah Nas'alullah al-afiyah. Atau mana yang lainnya akan disebutkan juga di situ. Bacaannya si fasir dan munafik tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ya tapi tidak tidak meninggi, tidak naik kepada Allah taala. Dan di sini dalam hadis ini sebagai sebagai apa sebagai sahid untuk tarjamah untuk judul ada beberapa al-amsilah ataupun permisalan atau perumpamaan. Dan ini sebagai suatu sikap yang harus kita memiliki perhatian dengannya. Bukan semua orang yang pandai membaca Al-Quran dan bagus didengar, enak didengar, kemudian harus terpuji. <clears throat> Bahkan tercelah. Di antaranya yaitu bacaannya si munafik. Maka membutuhkan seorang muslim untuk keikhlasan dan ketulusan dalam apa yang dia baca dalam Al-Quran atau yang dia amalkan dalam hukum syari secara umum. Kalau enggak maka enggak ada manfaatnya. Seseorang yang murai, orang yang melakukan kebaikan tapi supaya dapat pujian atau supaya enggak dicela oleh orang. Maka faedahnya menjadi terbalik. Ya kan? Bahkan menjadi siksaan bagi dia, menjadi bumerang bagi dia. Inilah membutuhkan kita ini perlu ikhlas, perlu memurnikan niat. Kalau enggak akan terlihat dalam suatu peristiwa perkara yang nggak menyenangkan hatinya, dia akan memarahi agama ini. Karena amalannya menjadi dipuji di dunia. Ketika pujian tadi tidak didapatkan, dia akan menampakkan sikap yang beda. Sikap yang beda sikap yang nggak baik. Seakan-akan agama ini sebagai malapetaka bagi dirinya. Dan inilah ya yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita masuk dalam hal seperti ini. Sudah rugi di dunia, belum lagi nanti resiko di alam selanjutnya. Di alam kita, di kuburan dan juga selanjutnya ini akan menjadi resiko besar terhadap diri kita. Maka kita harus memiliki benar-benar kemurnian dalam Ibadah kepada Allah Ta'ala berupa diantaranya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, bukan mentak pujian dari sisi manusia. Harus berangkat dari iman. Kenapa? Karena si munafik tidak ada keimanan dalam lisan dibuangkan oleh hati hatinya dan perbuatan dibuangkan oleh hatinya sehingga hambar dalam apa yang dinyatakan dalam perbuatannya sehari-hari. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab 7000 apa? Ada rakam hadis 7560 wa 60. 67560 Hattasana Hudbatu bin Khalid sana Hammam حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة Perumpamaan seorang mukmin yang dia itu membaca Al-Quran. Kal utrujah Al-utrud buah limau. Apa limau itu? Hah? Saya bisa jawab. Jeruk lemon tuh. Eh? ya Limau. Eh? Ya jeruk lah. Apa apa Abu Abdullah? Apa? Aywa. Jeruk. Aywa. Taib. ja limau ataupun pohon limau. Maksudnya di sini adalah buahnya. Bukan pohonnya tapi buah buahnya. Karena pohonnya nggak bisa dikatakan muha, ya kan? Karena ini buah pohonnya. Po, apa, bu, kalau pohonnya nggak bisa dikatakan tok muha rasanya, gimana? Kalau pohonnya dikatakan rasanya, rasanya pohon kayak apa? Ya kan? Pohon jeruk, pohon nangka rasanya ya enggak enggak enak um, pohonnya. Ya toh? Tapi kalau buahnya be, beda. Masing-masing buah punya rasa tersendiri. Mau dikatakan ke utruja seperti sebiji buah limau. Jeruk Ta'muha tayyibun wa tayyibun. Rasanya tayyib juga baunya tayyib. Itu seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Berangkat dari mana? Berangkat dari keimanan. Ya kan? Berangkat dari keimanan. Taruhlah seorang tadi bacanya suaranya besar. Atau suaranya kecil. Atau suaranya agak serak-serak. Tapi dia selama dia mukmin Ya kan? Didengar itu enak. Mereka katakan tok muha tayyibun warihat tayyibun. Gak harus kemudian suaranya itu suara yang dikatakan bening. Ya kan? Kalau suaranya nggak bening, suaranya agak serak-serak atau suaranya mungkin ya namanya seorang mukmin sifatnya banyak dalam suara yang dimiliki. Ada yang suaranya bagus, ada suaranya kurang bagus, ada kalau orang tua suaranya tentunya apa? Apalagi kalau giginya sudah nggak ada, suaranya nggak nggak sebagaimana ketika seorang itu masih lengkap semua anggota-anggota atau peralatan untuk memperbagus suara. Tapi selama dia mukmin maka memiliki sifat kal kal kal utruja. Tok tayyibun wa tayyibun. Kenapa? Karena landasannya adalah iman. Ya kan? Walladhi la yakra'u katamra dan seorang mukmin yang dia enggak bisa membaca maknanya ummi buta huruf. Ummi itu buta huruf. Situ keterangannya ummiyun apa buta? Buta huruf. Ya, tahu ummi? Buta huruf. Bacaannya apa? Ketamroh. Seperti sebiji kurma. Bagaimana biji kurma itu? Tok Ta'muha walari halaha. Rasanya toyib tapi nggak ada baunya. Nah. Kenapa? Karena dia mukmin. Karena dia mu mukmin. Jadi keutamaan mukmin seperti ini. Senantiasa membawa kebaikan senantiasa membawa apa ke kebaikan. Karena apa? I, iman. Baik. Wa masalul fajir perumpamaan seorang yang fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kama salir rihana kama salir rihana apa itu rihana sifatnya disebutkan rihu wa tayyibun wa ta'mu murrun Baunya bagus, rasanya pahit. Nah, ini fajir. Nah, fajir disebutkan di sini adalah kalau saya bin Bas al kafir al kafir alladhi dari Islam yang dengannya adalah kafir yang dia mengaku al Islam dai mengaku atau mengklaim. ayat dai mengaku-ngaku atau mengklaim tapi tidak memiliki Bukti yang ben benar, cuma mengklaim saja. Hmm? Ayo, nah, Islam KTP menurut bahasa yang sekarang mungkin masuk di negeri kita, Islam KTP lah, tidak sholat, tidak puasa, nggak apa. Tapi memiliki KTP apa, Mus? Muslim. <clears throat> Baunya saja yang bagus, tapi nggak ada rasanya. Apa rasanya apa? Pahit. Nah, itu rehana. Apa mana rehana? Wasabahu birraihana hina la lam yantafi bi barakatil Qur'an lam yafus bi halawati ajrihi. lam yujawiz tayyiba lam yujawiz tayyibu maudi as sawt wa wal halaq wa la tasal bil qalb wa haula'i humul ladina yamrukuna min din Demikian dikatakan oleh Ibnu Al-Battal. Dalam halaman 430 itu. Jadi nggak ada barokahnya. Dan ini ya ikhwan berat dilihat. berapa banyak manusia membaca Al-Quran, tapi karena nifak yang ada pada hatinya, maka rasanya pahit. Amalannya nggak wujud tentang dalam kebaikan dari Al-Quran. Yang memiliki apa? cerita hati yang dikatakan hattasani qalbi an rabbi memberitahu bercerita kepadaku hatiku bercerita kepadaku dari Rabbku langsung ini munafik dia kadang membaca Al-Quran masalah mungkin juara nasional ya toh? mungkin masalah nahwu hebat tapi munafik kalau seorang yang istighna merasa nggak butuh dengan Al-Quran atau nggak butuh dengan Rasul, bukan bukan, bukan nggak butuh dengan Rasul. Langsung saja langsung langsung kepada Allah. Dia baca Al-Quran, dia munafik. Dia munafik, kafir. Yang merasa punya keyakinan kalau sudah mencapai derajat tertentu. Di antaranya adalah saudara-saudara yakin. Pak putra baka hatta ya, tiakal yakin kalau sudah yakin, sudah punya yakin, maka dia akan lepas daripada kewajiban. Dia munafik kafir. Nah ini baca Al-Quran kadang pinter, tapi rasanya pahit. Kenapa? Karena nggak berbarokah. Semoga kita, kemarin telah kita ceritakan sebagian apa manusia di Mesir ketika ada tamu ke sini namanya Abdul Wahab Amel ceritakan oleh tamu dari Amerika kemarin. Di Mesir ini banyaknya dikatakan muhafid Al-Quran. Muhafid artinya apa? Pondok takfid itu ternyata ada, ada muhafidnya. Pondok takfid seperti takfid di pondok tertentu. Namanya takfid. Ada muhafidnya. Hafadha yuhafidu takfid. Ada yang muhafid, ada yang musammi, ada yang apa? Menerima setoran namanya muhafid Ya mana seorang seperti sini terlola ya, Ami Mus'ab, Ustadz Abdullah Ala dan yang lain namanya Muha, Muhafid. Dia di Mesir ada katanya kata tamu kemarin itu nggak sholat. Nggak sholat tapi apa? Menerima setoran hafalan Al al Sambil ngerokok. Menerima setoran Al-Qur'an. Demikian kemarin yang ceritakan oleh tamu kita dari Amerika yang pernah tinggal di Mesir. Ya kan? Demikian juga di negeri kita ini mungkin banyak hal seperti itu. Ketika butuh sesuatu bukan kepada Allah tapi kepada yang dikubur. Rehlanya rehla, pepergiannya kepada kuburan. Di sana minta kepada yang dikubur. Membaca Al-Quran bagus. Bahkan mungkin dikatakan apa termasuk bisa juara kabupaten, juara apa tingkat nasional dan semisalnya. Tapi kadang punya pemahaman-pemahaman kufur. Maka dikatakan di situ, Masa Al-Quran, Quran itu bacanya seperti rehana saja. Ya. Baunya bagus, tapi rasanya nggak ada, bahkan pahit. Masalul fajir adalah dilayak al Qur'an kama salil Kalau si fajir mananya kafir yang dia tidak membaca Al-Qur'an mananya buta huruf seperti buah handola. Apa itu buah handola? Rasanya pahit dan nggak ada baunya. Baunya pun nggak nggak ada. Nah, rasanya pahit. Nah, ini buah handola. Dimakan nggak enak, dicium pun nggak ada bau, baunya. Coba bayangkan. Maka yang beruntung adalah seorang mukmin walaupun nggak bisa membaca, selama memiliki keimanan dengan iman yang makbul yang diterima Fauzan, eh hey, Jan, nonton apa? Seperti ini. Nah, Jan, Jan, setiap hari di, kasih tahu kok. Nah itu, yang ngono duduk yang manis ganteng ngono. Berarti itu. Jadi model keimanan inilah iman yang makbul senantiasa apa beruntung. Maka dengan demikian konsekuensinya tuntutannya seorang itu butuh membenahi iman. Bukan dengan iman dikatakan iman warisan. Kalau iman warisan, ya sebagaimana yang jadi banyaknya kebanyakan manusia, imannya iman warisan, Islam warisan. Wong tua nih KTP nih Islam yo, ya, dia anaknya jadi Islam tapi kadang Islam kejawen, sholatnya madep ngetan, ya kan? Jumatan, dan semisalnya toleran, toleransi saja. Biar sama dengan tetangga. Nah, Islam demokrasi. Kenapa? Karena Islam warisan. Bapaknya muslim, tapi tokoh utama dalam memperjuangkan kekufuran berupa demokrasi. Demokrasi ini kufur. Diperjuangkan oleh seorang tokoh muslim. Ya kan? Maka kayak kerbau. Bahkan kayak kambing kopok nggak paham apa yang dia kerjakan, bodoh. <clears throat> lengah lengo Berarti kan itu maka manusia perlu membenahi iman. Iman yang diterima dari nenek moyangnya. Islam yang diterima dari nenek moyangnya ini perlu dibenahi, didandani. Khususnya yang ada di negeri kita ini. Ya kan? Kita sejak dulu dalam lingkungan kaum muslimin. Seperti kita di daerah kita ini. Sugian dan sekitarnya. Saya sudah berumur 53 tahun. Belum tahu. Dan yang lain juga lebih tua daripada kita. Menerima Islam adalah Islam yang didapatkan dari nenek moyang yang ada di sekitar kita. Gak paham tentang nawakidul Islam yang begitu banyak tentang pembatal al-Islam. Gak paham tentang pembatal al-iman. Maka bagaimana seorang mukmin yang memiliki keutamaan dalam hadis ini ini adalah perlu dibenahi, perlu dipertanyakan, perlu didandani imannya, bukan malah dirusak. Kalau sudah baik, jangan kemudian ikut rusak yang ada di sekitarnya. Ini yang sangat mengejutkan. Ya kan? Dulu kubur dengan demokrasi, sekarang beriman lagi. Kapan mau kubur lagi? Allah alam. Sampai mati mungkin sampai kuburnya di bawah. Ya kan? Bagaimana kalau beriman dengan iman yang membatalkan Islam, iman dengan demokrasi? Kalau iman karena duniawi ya mungkin masih ya kita katakan apa? Demokrasi bekal hidup di dunia saja mencari tidak mengimani. Kalau mengimani bahaya sekali. Dan sekarang apakah manusia kita katakan mereka nggak mengimani? Nah, ini nggak bisa dikatakan mutlak karena banyak manusia yang sudah nggak tahu tentang pembatalan Islam. Sehingga diyakini apa yang sampai kepada telinga dia dan hati dia tentang demokrasi yang selama ini di dianut oleh banyak manusia. Dari pintu ke pintu. Nah, dari pintu ke pintu disuarakan, dipromosikan, dikampanyekan para tokoh-tokohnya. Maka manusia mau diboyang ke kubur masih dibekali dengan iman dengan demokrasi. Mau diboyang ke kubur. Maka itu perhatikan ya ikhwah, hadis ayat hadis ini yang harus kita cermati. Bagaimana seorang mukmin yang walaupun dia buta huruf tapi memiliki keutamaan. Ya kan? Minimal seperti apa? Buah kur kurma. Ya kan? Tak muat rasanya bagus walaupun gak ada baunya. Inilah ya yang harus kita benar-benar mengkoreksi diri kita. Moga-moga saja iman kita ini di sisi Allah diterima. Sehingga banyak dari kalangan para sahabat yang mereka takut dengan nifak. Takut dengan nifak. Apalagi kita yang jauh dari zaman yang mulia tadi yang sangat banyak sekali rintangan yang harus kita lewati. Bukankah kita juga lebih khawatir dengan kenifakan? Sehingga bacaan kita, bacaan yang tadi pahit dirasa. Walaupun didengar merasa in, merasa indah. Dan ini juga harus diperhatikan masalah ria. Karena ria itu definisinya adalah yang paling gamblang adalah kubul mati, wa khaufu zam. Cinta dipuji, takut dicela. Kerjakan apa yang dia kerjakan biar nggak dicela orang. Ya kan? Dan juga dia dapat puji, pujian. Nah, ini yang perlu kita waspadai. <clears throat> Benar-benar kita harus berangkat dengan keimanan dengan iman yang benar. Berkata Syekh bin Basrah rahimahullah taala, "As-sarah hadzal fajiru Wa fi lafat al akhir al-munafiq. Wal murad al-kafir alladhi yadda'il Islam. Fasir yang tertera dalam hadis ini dalam lafat yang lain adalah munafik dan yang dimaksud dengan lafat ini adalah si kafir yang dia mengaku al-Islam. Nah, yang mengaku al-Islam. Al, al Itu mengaku saja. Dan bisa dibuktikan ketika Islam diterapkan, hatinya suka atau nggak suka. Kalau hatinya nggak suka, berarti itu cuma mengaku. Tapi kalau hatinya suka dan mendukung, ini adalah sebagai bukti bahwasanya pengakuannya tadi adalah bukan pengakuan dalam lisan saja, tapi sampai lubuk hati. Wa hadhi amsilatun azimatun matsala Nabi sallallahu alaihi wasallam li al-Qur'an. Dan ini adalah amsila beberapa perumpamaan yang sangat besar, agung. Rasulullah SAW membuat perumpamaan dengan beberapa perumpamaan ini kepada ahlul Quran. Jadi ahlul Quran diberikan permisalan tapi apakah sesuai dengan apa yang dia dibaca berupa sebagai seorang itu ahlul Quran? Namanya ahlul Quran ya. Pengajaran dia lakukan, hafal dia laksanakan. Di alul Quran, tapi apakah alukan yang makbul indallah taala atau yang sebaliknya? Inilah yang perlu dicermati. Fal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kama sali utrujja ta'mu'a tayyibun wa tayyibun. Maka seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Buah limau rasanya tayyib baunya juga tayyib, rasanya bagus, enak, baunya bagus. Walau mu'min alladzi la Qur'an, nah itu dalam kurung ummi, ini apa? Buta huruf. Seorang pun yang tidak baca Al-Qur'an tidak bisa baca, ya ini buta huruf. Kama salat tamro, seperti sebiji kurma. Tak thayyibun wa laysa larihun, baunya rasanya enak, tayyib tapi nggak ada baunya. Dicium enggak ada baunya. Walakinnahu akan tapi dikatakan beliau walakinnahu akan tapi dia walaupun bagaimanapun keadaan dia buta huruf tapi dia mu mukmin. Inilah pentingnya iman dengan iman yang global. Iman yang glo global. Kalau iman rincian bagaimana dia bisa iman dengan rincian mau baca Al-Qur'an saya nggak bisa. Iman secara rinci sebagaimana imannya alul ilm imannya seorang talib yang dia belajar tahunan ya beda maka iman yang global seperti iman dengan Allah iman dengan para malaikatnya iman dengan para rasulnya iman dengan kitabnya iman dengan apa ada berapa enam iman dengan hari akhir bangkitnya hari apa hari kebangkitan dan iman dengan takdir khair dan syar. Imannya ada enam. Iman ini di iman dengan secara global. Itulah seorang mukmin yang dia buta huruf. Ya kan? Nah iman yang global ini, ya kan? kalau tidak diiringi dengan duduk di sekitar orang-orang yang imannya baik, gampang akan digoncangkan dan dirusak oleh orang sekitarnya. Inilah yang sangat rawan Hidup di zaman penuh dengan fitnah seperti ini. Kalau di zaman sahabat, ya kan? Ada semua punya satu hafalannya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Quran bisa dibilang bilang nggak hafal. Tapi imannya iman global, iman yang benar, yang makbul. Orang yang di sekitarnya tidak menggoncang keimanannya. Nah inilah yang iman yang global yang selamat. Tapi kalau jadi zaman sekarang ini ya, ikhwah, di mana fitnah mengepung kaum muslimin, iman global saja ini sangat rawan bagi orang yang memiliki iman tersebut. Sangat rawan. Kecuali dia paling enggak adalah mendekat kepada orang yang dikatakan sana ahlul ilm ataupun orang-orang yang baik yang mana bisa dijadikan sebab untuk melindungi keimanannya dari pembatal-pembatalnya ataupun yang merusaknya. Antum sekarang saja seorang talib telah, telah belajar setahun, dua tahun, tiga tahun. Balik ke kampungnya yang di sana nggak ada dakwah. Salafi yang nggak ada dakwah ahlu sunnah. Coba. Bagaimana rasanya? Kalau nggak memiliki kekuatan dalam apa yang telah dipelajari lambat laun hari demi hari ya kan nggak mustahil orang tadi akan terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya dan ini sangat bisa difaktakan bukan ngomong kosong dakwah yang kita jalani di kampung ini sudah 25 tahun bukan sebentar seorang tolib yang mengambil ilmu dari tempat kita ini desa kita kita bilang apa? Bisa dibilang seluruh penjuru Indonesia. Ke timur sampai Lombok, NTB sana. Ke sana daerah utara sana sampai ke Papua. Ke utara lagi sana sampai sana sampai Aceh. Medan. Ya kan? Sumatera Barat rata sampai Lampung sampai Jawa Barat, Jakarta, Ambon, apa namanya itu? Betawi dan sekitarnya. Kalau searah ke arah selatan sampai Gunung Segoro Kidul kono. Trenggalek. Ya, itu Trenggalek Segoro Kidul. Kidul nyemplung Segoro kok namanya sana. Ini sekarang di mana mereka sekarang? Nah, sejak dulu kita suarakan kalimat yang sama, bukan hari ini kemudian dulunya enggak. Tahdir terhadap demokrasi, terhadap kufurnya demokrasi sejak dulu sejak awal dakwah ini ber, jalan di kampung kita ini. Sekarang rata-rata kawan sudah terseret dengan kawan yang ada di sekitarnya. Ya kan? Di Lombok satu orang telepon saya namanya Sujai. Sekitar lima tahun yang lalu. Ya kan? Kata dia, di sini semuanya ya Ustadz nggak ada yang tertinggal. Semuanya berbondong-bondong kepada TP, TPS. Padahal santri kita dari sana entah berapa dulu puluhan. Nah sekarang beliaunya sudah ini entah sekarang masih tahan atau enggak. Sudah enggak ada lagi hubungan sekitar enam tahun. Ya saya rasa mungkin mudah-mudahan bertahan mudah-mudahan kalau enggak sudah ikut sama tetang, tetangga yang ada. Ini ya kawan. <clears throat> Enggak apa kalau enggak diimani, kalau diimani itu jadi apa? Ini bukti bahwasanya bukan cukup iman itu global kemudian selamat. Ini adalah walakinna mu'min kalimat beliau di sini perlu dicermati, bukan sembarang orang itu memiliki iman yang global kemudian selamat. Ya kan? Maka dikatakan walakinna mu'min ini perlu dicermati, enggak gampang. Maka oleh itu perhatikan bi namanya lingkungan ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh positifnya ataupun negatif negatifnya. Maka beruntunglah sebagai seorang yang muafak dikawankan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang baik di mana bahwasanya dihidupkan dakwah. Dalam arti perisai terus aktif, bukan redup-redup mati, redup-redup mati, hidup lagi. Ini dakwah. Eh, perhatikan itu. Maka mencari ilmu ini adalah tidak ada lagi keutamaan yang harus dibanding-bandingkan. <clears throat> Selama kondisi seorang itu masih menuntut ilmu dengan ilmu syar'i, maka inilah harapan baik pada orang tersebut. Semoga kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dari hidup ini sampai mati dalam kondisi mencari il ilmu. Maka slogan kita, syiar kita mencari ilmu adalah apa? menelah menal mahat ilal lahat. Dari kotak bayi itu loh, sampai ke liangku kubur ketika bayi perocot dari perut ibunya dimasukkan dalam kotak ini namanya mahat. Ilalahat sampai liang kubur. Bukan kalau kemudian terputus di tengah jalan karena tersebutkan kerjaan. Siapa orang yang nggak sebut dengan kerjaan? Yang kaya semakin sibuk. Ya kan? Bukan yang kaya kemudian istirahat. Mempertahankan kekayaannya bukan gampang. Ya tuh. Hah. Antum dikasih rezeki. Taruhlah Sapi 3000 ekor. Piye lu mengurusi? Mati tiga bingung kamu. Ya kan? Kurus yang sepuluh kurus kamu amali anu pekerjamu. Ya. Jadi semakin banyak harus semakin si sibuk mempertahankannya. Maka itu dunianya adalah musuhilah menyibukkan. Maka beruntunglah orang yang disibukkan dengan mencari ilmu. Karena jalan yang paling terbaik Dipermudah oleh Allah untuk menuju surga. Nah. Ya, ikhwan. Dan ujung perkara kebaikan tidak ada lain dari surga. Mau kemana lagi? Semua orang akan meninggalkan dunia. Yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, semuanya akan meninggalkan dunia dunia ini. Tapi perhatikan itu. Tolak rahimahullah ta'ala wal fajir wa fil lafdz akhar al munafiq alladhi yaqra'ul qur'ana karraihanah laha rihun tayyibun wa huwa ma yasturu minhu minal qur'an nah Quran dibaca oleh seorang munafik bersumber darinya wa ta'mu amrun rasanya pahit kenapa li anna amalahu khabisun dengar karena amalannya adalah busuk khabis jahat busuk dan jahat Baca Al-Quran, Masya Allah, mumtaz. Dapat nilai 100. Ya kan? Mum, mumtaz. Tapi amalan dengan Al-Quran, enggak ada. Maka dikatakan khabis. Amaluhu khabisun. Amalannya fusuk. Nah khabis ini ya ikhwa. Ya namanya khabis. Ya kufur, ya syirik. Yang ini namanya khubus. Maka itu ya perhatikan. Perlu di sini dah dari ini dari sini juga perlu jarwa takdil. Hadis ini juga sebagai bukti untuk kita menerapkan jarwa takdil. Celaan dan puji, pujian terhadap seorang pembaca Al-Qur'an. Al pembaca Al-Qur'an perlu diberikan pujian dan celaan. Siapa yang berada dipuji, siapa yang berada dicela walaupun dia pembaca Al-Qur'an. Al nah itu tengok. Bukankah yang mendengar Al-Quran dibaca di mana saja baik? Ya Quran itu memang baik di mana saja baik. Cuma dibaca si munafik Qurannya baik, pembacanya apa? Bu, busuk. Sehingga perhatikan ya saya nukilkan kalamnya semukul Mukbil rahimahullah taala. Ya kan seperti Abdul ba Abdul apa Abdul Abdul Basit. Qori dari Mesir. Belum tahu. Dengar orangnya. Dengar dengar tentang nama itu. Ya kan? Dia masukkan dalam kitab Majruhin ini iya, semukbil. Kenapa? Karena ya membaca Al-Quran dilakukan kayak nyanyi nyanyian. Hmm. Jadi bukan semua membaca Al-Quran kemudian dapat pujian, maka ada yang dipuji, ada yang dicela. Nah kalau jahil, gobi, himar, ya kan? Sementing Al-Quran dibaca. Walaupun untuk apa? Walaupun untuk tujuh harinya, empat puluh harinya, seratus harinya, seribu harinya selamatan, seribu hari selesai maka setelah seribu nggak ada lagi selah, selamat, tinggal celakanya. Gitu. Selamatan hitung noni, terus tang buloi, terus satu terus sewu nih, mari sewu, sudah selamat belas. Nah. nah, ini perhatikan, ini pembaca Al-Quran. Maka berarti kan hadis ini juga hadis yang perlu diwujudkan darinya adanya jarwa ta'dil, celaan dan pujian terhadap pembaca Al-Quran. Kalau demokrati, seorang demokrati, gandrung dengan pemahaman demokrati, membaca Al-Quran mantep pun ya sudah. Nggak ada gunanya. Kita katakan apa? Hah? Jahat. Nah, itu. pengajar, dan semisalnya. Apa gunanya? Maka dari sini ya perhatikan, ini dari sini kita harus memahami bahwasanya adanya wujudnya jarwat tatil untuk pembaca Al-Quran. Kapan pembaca dipuji, kapan itu dicela. Kapan dicela, kapan dipuji. Nah. Bukan yang penting seorang itu baca Al-Quran. Kadang orang tua yang penting punya biaya, senang anaknya belajar dibawakan dikirimkan ke pondok pondok mana pondok sufi gandrung dengan kuburan nah, pondok modern nampaknya apa modern bajunya setengah betis jubah jenggotnya sak apa sampai dada nah, batuknya ngecap dengkul sak sapi karena banyaknya sujud ternyata apa pemahamannya apa demokrati Hah. Orang seperti berada dipuji walaupun membaca Al-Quran. Enggak. Enggak pernah dipuji. entau kan batunya kayak dengkul sapi? Ngecap. Ya kan? Batunya kayak dengkul sa sapi, ngecap temu. Nah, itu. <clears throat> apa Apakah berarti puji? Enggak berarti puji kalau pemahaman-pemahaman sesat. Nah. Tapi perhatikan itu, fal munafik ala dilayak yaqra'ul au al fasir raliha lariha wala ta'ma kal handala lariha thayyibun wala ta'ma thayyibun. Nasallallahu salama. Si munafik itu yang enggak baca Al-Qur'an, enggak ada bau, enggak ada rasa. Berarti buah handola. Nah, rasanya pahit, ambune pun enggak enggak sedap. Baunya enggak se enggak sedap. Wafi hadha fadlu qiraatil Quran atau wafi hadha fadlu iktisar min qiraatil Quran dari dalam hadis ini ada keutamaan membaca Al-Quran dan memperbanyak keutamaan memperbanyak dari membaca Al-Quran. Apa ya, ikhwah? Fayambagi lil mu'min ay yakuna lahu nasibun min maka sepatutnya si orang mukmin itu memiliki bagian dari bacaan Al-Quran. Ya kan? Coba antum lihat atau kita lihat. Telah banyak manusia yang punya waktu tersibukkan dengan perkara-perkara yang nggak berarti bagi dirinya, dunia dan akhiratnya. Kita melewati jalan, mau sholat ini, setiap hari kita lewat, pagi sampai sore. Yang paling penuh adalah dalam apa? Dalam meja bil, biliar penuh lagi dalam meja pendidikan penuh lagi dalam meja apa dalam apa yang kita jumpai sibukkan hari demi hari nah, jauh waktu yang ditempuh jaraknya untuk apa untuk kesibukan-kesibukan perkara yang nggak berarti apalagi musim apa musim sepeda bu gunung dan semisalnya <clears throat> maka lu perhatikan itu Seolah-olah Al-Quran ini sudah lagi gak dibutuhkan. Maka beruntunglah ya ikhwah sebagai orang tua yang memiliki anak dalam lingkup dan naungan hari demi hari telinganya disibukkan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Itulah yang perlu kita waspada, kita syukuri, kita waspada, hati-hati. Jangan sampai terputus dari kebaikan yang selama ini dilewati oleh seorang mukmin. Sebagaimana keberadaan kita di sini semua saja seperti itu. Wala nuzaki ala anfusina indallahi ta'ala. <clears throat> Dan itu Torikon Nabawiyah ya ikhwa. nabawi Nabawiyah mudah-mudahan seperti yang kita tempuh ini. Karena di antara mereka adalah Toriko itu bukan Torikon Nabi cuma namanya saja. nabawi Nabawiyah itu di antaranya apa? Menjalani dakwah enggak meminta upah. Itu diantara tarikon nabawiyah. Menjalani dakwah ini nggak meminta upah. Baik, soal al-fasir guna yufasaru bil munafik. Perhatikan, pertanyaan kepada Syekh bin Bas. Al-fasir guna, al-fasir dalam hadis ini apakah ditafsirkan dengan dia itu munafik Fatir maknanya munafik. jawab kama biriwayatil ukhra al munafik. Nah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain yaitu al munafik. Amal fatir alati huwa al asi hada bayyinun bayyinun. Nah, ala tariqatil al adillah. Adapun al fatir yang dia itu adalah pelaku maksiat. Ini jelas dan gamblang, jelas dan jelas, gamblang dan gamblang. Di atas penjelasan dalil-dalil yang perlu dilewati alat tarikatil adillah. Wa qad ulama anal Asia yusamma dal ibata ini. Anal Asia, kenapa kita baca Asia? Mansub. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Ah, Haidar. Maksud mangkus? Mangkus. Ya. Siapa, Pak? Sama apa? Mangkus. Ayo, Si mang mangkus. Iya, Ustaduna Haris. Nam. Si mang mangkus. Ayo itu. Si mangkus itu kalau mansub zahir. Kalau marfu ya majrur. Ha, mukot mukoddar. padil bangun. Kelunggu ngantuk. Saya perhatikan. Bahkan Dakar ulama ulama telah menyebutkan bahwasanya al asi an al asi seorang pelaku maksiat yusama ini Pelaku maksiat itu dinamai dengan memiliki dua campuran saibatun saibatani dua campuran. yang luru. Fil ghalib an nusus taskutu anhu fil ghalib Kebanyakannya seorang pelaku maksiat yang disebut dengan disebut dengan memiliki dua campuran kebanyakan nusus tas anhu mendiamkan tidak disebutkan ini faedah yang istimewa Fauzan jangan, kok dolanan kok puter-puter yo gitu? apa Jan Jan kok nomae kok piye nek diputer-puter ya nek kok piye ya? kok iki gak puter bisa muter Hah? Sesal puter saiki. Eh, tuku apa yang ngono betul betul kena. Nah, perhatikan. <clears throat> Jadi kebanyakan nusus terkait dengan si asi yang disebut dengan memiliki dua campuran dalam pribadinya. Maksiat dan taat itu namanya dua campuran. Maksiat sama ta taat. Dosa sama pahala. Itu namanya asi. Ini kebanyakan nusus mendiamkan dia. Tapi yang disinggung adalah kafir dan mukmin atau mukmin dan kafir. Al mukmin wal kafir. Wal mukmin wal kafir yas ya apa? Yaskutu an sahibul sahibataini ya baqa min baina raja khuf fala sama aulai madkuran wala ma'aulai madhkuran. Eh? eh? Mana lagi? Al-mu'min wal kafir. banyak mu'min wal banyak kafir ya, ya. jalan khair ya itu. Salam dan saya itu. Yani al-asi al banal mu'min wal kafir, banal mu'min wal kafir wal munafik. Nah itu. Itu asi. Seorang pelaku maksiat itu antara mumin dan kafir. Antara mumin dan munafik. Itu asi. Yuskatu atau yaskutu an sahib sahibata ini Nusus mendiamkan tentang orang yang memiliki dua campuran. Dua campuran apa? Ketaatan sama ke kemaksiatan. Maka yabqa bainar roja wal khuf. Dia ini tinggalnya antara roja dan khuf atau yubqa bainar roja wal khuf dibiarkan antara harapan dan sifat takut kekhawatiran. Maka si asi ini bukan bersama kafir, bukan bersama mukmin. Enggak disebutkan. Fayabqa tahtal khauf wa tahtal hadr. Maka si asi ini dibiarkan di bawah kekhawatiran dan di bawah kewaspadaan. Walakin dan nihaya wa inda tahqiq yarji'u ilal kismul awal kan tapi ujungnya namanya seorang asi seorang pelaku maksiat yang memiliki dua campuran tadi, ujungnya nanti ya kan kembali kepada bagian yang pertama ya ada mukmin. Nah, kismu ahlil iman li akidati as-salihah wa tauhidi masuk dalam bagiannya alul iman dikarenakan apa? Akidahnya yang salihah yang baik dan tauhidnya. Wa inzara alaihi ma yajri min at-ta'dzib finnar Sekalipun harus berlaku pada dia apa yang berlaku berupa siksaan di neraka. Karena dia melakukan maksiat. Bi'amali saya dengan sebab adanya amalan-amalan dia yang buruk. Allah mata ta'ala yang dia mati di atas kemaksiatan tadi walam yatub dan tidak sempat bertaubat. Lakinnahu mulhakun. Tetapi dia akan diikutkan di akhir di ujungnya nanti dengan orang-orang mukmin binihaya. Mulhakun bulmin binihaya dalam keberakhirannya. Ini dikatakan ala tarikotil adillah. Di atas jalan dalil-dalil yang ada terkait dengan mensikapi orang yang asi. Nah ini beda dengan pemahaman khawarid. Perhatikan, Khawariji ataupun khawarij itu kaidahnya satu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu khawarij. Nah, Bukan kalau mengomentari penguasa jahat dol kemudian dikatakan khawariji. Ini adalah kejahilan orang yang berkomentar. Kalau nggak percaya, baca kitabnya saya mobil tentang definisi khawarij. Demikian dikatakan beliau. Dan ini nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena itulah akhirnya khawarij. Pelaku dosa besar hukumnya kafir. Bukan kalau dan orang yang komentar dengan demokrasi, khariji, pemahaman ISIS. Mbamu kaya Ah itu. Mbuamu kae pok Tak Takonono, Mbah, omongan kita terus salah ngono. Nah. Kita akan bener tentang katanya pemahaman ISIS. Tahu kaumnya, Nasionalisme. Ini kaumnya. Ini pemahaman kufur. Pemahaman dalal, sesat. Karena Islam bukan kaumnya, Islam bukan nasionalis. Ya kan? Kita ngomong ini apa adanya. Bukan memusuhkan orang tertentu, tapi ini adalah masalah pemahaman. Kita bicarakan untuk mengentas diri kita dan siapapun yang mendengarkannya. Yang mengakui Islam biar selamat. Kalau salah biar dikoreksi dirinya. Kemudian dibenahi. Bukan malah kemudian dibenturkan kepada pemahaman-pemahaman sesat ketika kita ngomong benar karena jahil ya. Maka kita tanya dan kita bilang, "Wis kalau mbahmu." Nah. Enak saja. Apa itu? Jadi khariji adalah pemahamannya dalam mengkafirkan pelaku dosa besar, itu khariji. Ya kan? Nanti nggak pakai KTP katanya khariji. La ilaha illallah. Apa hubungannya KTP dengan khariji? Mengkawinkan tanpa diakatkan ke KUA katanya pemahaman khariji. Lah kok iso? Rasul SAW mengkawinkan para sahabat di mana ada tulisan. Banyak para sahabat yang kawin Rasul nggak tahu. Hah? Itu pemimpin dunia di hari itu. apa Apalagi apa pemimpin samatan saja. Iya toh? Itu pemimpin dunia waktu itu. Lebih-lebih daripada sedar presiden. Nah, gampang mengatakan orang korupsi karena apa? Karena kawin tidak diaktekan ke ke KUA. La ilaha illallah. Bahkan para penguasa sendiri ketika mau kawin dua kawin tiga nggak bilang ke KUA. Ah, kalau bilang harus sidang untuk istri pertama dan itu nggak mungkin nggak izin nggak cool. harus apa harus punya harus punya will tahu will wanita idaman lain nah itu kalau perempuan harus punya pil pria idaman lain nah, akhirnya apa menjadi apa menjadi ecek-ecek nah itu hmm Kalau perintah kalau agama ini agama benar dipegang oleh manusia oleh penguasa, nah, itu ditindak. Ketika perempuan punya pil, ketika laki punya bil, nah ini tahu bil? Wanita zaman lain. Cari di Google, ada nggak kira-kira? <laughs> Nah, itu. perhatikan itu. Hmm. <clears throat> Jadi perhatikan karena dengan, dengan demikian karena syarat-syarat yang batil dari penguasa sehingga banyak manusia yang penguasa seling, selingkuh. Nah, anggota dewan disidang gara-gara apa? Selingkuh. Nah. Ya. <clears throat> Seadanya hukuman ini hukuman selama yang ada ini bahkan para dai harus di sidang kenapa? Karena banyak seling selingkuh, selingkuh pemahaman. tidak dikemas salafiyah. Khawarij dikemas salafiyah. Ya, misalnya itu. Jadi wa bi hadza fadlu qiraatil Qur'an wal istiksari min qiraatil Qur'an fa yamgil mu'min ay yakuna lahu nasibun min dhalika. Tadi pertanyaannya fasir huna fasir bil, bil munafik. Apakah si fasir ditafsirkan dengan si munafik? Jawabannya sebagai dalam riwayat yang lain. Tadi telah kita lewati ini kan. Jadi seorang asi, asi ini pelaku maksiat ah Muhammad, gitu kan. Ya, orang yang memiliki dua saibah dua campuran, campuran tad dan maksiat maksiat ini kebanyakan nusus didiamkan. Tapi ujungnya adalah bersama orang-orang mukmin walaupun dia kalau memang disiksa menjalani siksa sesuai dengan kadar dosa dosanya yang jel, jelek. Ini akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kan? Ini harus dipegang. Nanti sholat tidak bisa mari. Pemerintah katanya apa? Khoriji. Lah kok eh tidak sholat tidak raya nggak? Sementara khoriji gimana? Mereka sendiri nggak bersama pemerintah. Bersama pemerintah itu zaman dulu zaman salaf itu di belakang seorang pemimpin, bukan penggawe dewi-dewi. Mana ada salafnya? Salaf bersama pemerintah itu gawe dewi-dewi, buat sendiri-sendiri. Sampai tua bungke gak akan mendapatkan sah. Salaf yang namanya bersama pemerintah itu adalah bikin sendiri-sendiri. Dulu yang sama Umaro itu para penguasa adalah di belakang mereka, mereka bukan karena diizini saja. Kalau diizini kita pun sebelum mereka diizini, diizini. Setelah mereka juga di sini, Ya kan? Gampang aja langsung khorij, khorij. Eh, asal jeplak ke ini, asal melatek ke ini. Nah. Pertanyaan dari Syekh, soal menasih, raji fi, raji. Nabah sarih ala riwayat al-ukhra al-munafiq abil fajir. Raji. kembali kembalilah kepada sarahnya Ibn Hajar. Apakah Ibnu Hajar taala ini memberikan tambi perhatian atas riwayat yang lain munafik atau fajir? Jawabannya seorang, jawabannya para hadirin diantaranya, di antara mereka kalau habib Ibnu Hajar fil Fath Qalu babu qiratil fajir wal munafiq wa tilawatu mulatu zabitu khanazirahum. Qala al-Kirmani al-murad bil fajir al munafiq bi qarinatin bi qarinatin lil mu'min fil hadis. Mana kosim? Siapa yang jawab? Mana kosim? Apa bedanya kosimun sama kismun? Nah, siapa yang membedakan? Ayo. Bu Musa. Apa bedanya kosimun sama kismun? Ayo Pak Kismun bagian kosimun? Hmm? Apa? Kawan. Jadi seperti dalam bahasa Arab ada fi'lun, ada harfun, ada ismun. Ismun kosimul fi'il, nah, seperti itu. Bukan isim itu bagian daripada fi'il. Nah, seperti itu. Paham dong? Itu namanya ada fi'il, ada huruf, ada isim. Nah, kosim itu beda dengan ini. Ya. Ini ini ah, namanya dikatakan Nabi mukmin bukan kismu munafik tapi kosimul mukmin. Ah, munafik kosimul mukmin. Nah, berdiri sendiri-sendiri. Bukan bagiannya. Mau dikatakan Jaluh qasiman lil mu'min fil hadis yakni al awal wa muqabilan lahu. fa utifa al munafiqu alaihi bitarjama min babil ataf al tafsiri. di mana qasim. Dulu kita belajar dalam kotor nada. Yang namanya qasim itu beda dengan ki, kisem. Ya kan? Yang pernah belajar kotor nada akan telah melewati ini cuma lupa. Ya, kan? itu. Qasim itu bukan kis kismun. Kalau kismun bagian. Fi'il bagiannya gini-gini ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, itu namanya al-fi'lu aksamun. Salah satun. Fi'il ada tiga bagian. Tapi kalau sim fi'il kosimul isim. Nah, seperti itu. Bukan bagiannya. Berdiri ala hidah, berdiri masing-masing. Tapi insyaallah sampai dulu kita cukupkan dan kita lanjutannya pada waktu yang tambah alhamdulillah alamin tafadhalu.